Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Eh, kita akan melanjutkan bab jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab hadis-hadis yang datang berkaitan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak yang baik sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya adalah mencakup tiga hal. Yang pertama adalah badlun nada yaitu memberikan kebaikan. Jenis apapun yang kita berikan kebaikan kepada orang lain, maka kita berakhlak mulia. Dan Rasulullah SAW akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka sangat banyak ya sifat-sifat yang baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW menerapkannya. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa taawanu alal birri wa taqwa dan tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan maka lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat yang paling baik bagi para sahabatnya. Kemudian Rasulullah adalah suami yang paling baik bagi istri-istrinya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uh, seorang manusia yang akhlaknya sangat baik yang dirasakan oleh semua lapisan lapisan masyarakat, entah sahabatnya, istrinya, anak kecil, orang dewasa, bahkan beliau juga berbuat baik kepada orang-orang yang belum masuk Islam Rasulullah SAW ya uh, tidak pernah ketakutan, tidak pernah khawatir harta beliau habis. Rasulullah SAW pernah memberikan kambing yang banyak kepada orang yang belum masuk Islam, orang musyrik. Namun ternyata dengan kedermawan Rasulullah SAW tersebut, dia masuk Islam dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Maka ini termasuk kebaikan yang sangat banyak yang Rasulullah SAW terapkan entah beliau menolong dengan tangan beliau sendiri, entah beliau memberi nasihat, entah beliau mengasih harta ya, mengasih uh, ilmu dan seterusnya. Kemudian akhlak juga berupa kaful ada, yaitu tidak mengganggu, tidak menyakiti. Maka lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengganggu eh, pembantunya seperti Anas bin Malik ya bahkan Anas bin Malik mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukulku ya tidak pernah mengatakan kepadaku kenapa ketika aku tidak mengerjakan sesuatu ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah mengganggu tidak pernah menyakiti orang lain ya juga hewan ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memiliki kasih sayang kepada binatang kemudian juga akhlak juga mencakup ihtimalul ada yaitu menanggung gangguan sabar tidak membalas gangguan orang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu, ya, maka Rasul tidak membalas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, Rasul pun juga tidak tidak membalas. Maka inilah yang dinamakan dengan akhlak mulia, badlun nada memberikan kebaikan. Yang kedua, kaful ada tidak mengganggu. Yang ketiga, ihtimalul ada menanggung gangguan, tidak membalas dan sah, sabar. Maka akhlak ini dengan tiga hal tadi itu semuanya ada di diri siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita baca uh, eh, mukaddimah lagi ya, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitabnya Syarah Syama'il An-Nabi. Uh, beliau mengatakan akhlak adalah sesuatu yang berkaitan dengan adab seseorang baik dari sisi batin, ah, ah, adab batin, adab yang tersembunyi yang tidak nampak. Seperti sabar. Ya, sabar adalah uh, termasuk bagian dari akhlak. Ketika kita disakiti, kita diganggu, dibuli, kita, kita tidak membalas, ya, kita tidak membalas. Kalau kita membalas, maka kita juga berbuat buruk, ya. Nah, ketika seseorang itu ya sabar, ya, kemudian juga dia memiliki sifat malu, ya, sifat pemurah, maka ini termasuk adab seseorang yang ada pada dirinya yang sifatnya adalah batin tersembunyi yang tidak nampak. Ya, maka ini juga termasuk akhlak mulia. Dan akhlak juga berkaitan dengan adab yang zahir, perilaku yang zahir. Seperti bagusnya muamalah, yang suka menolong, kemudian berkata jujur, kemudian bermuka manis atau tersenyum dan yang lainnya. Nah, ini juga termasuk bagian dari akhlak. Kita senyum kepada siapapun. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talq." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Ketika kita berpapasan dengan orang lain, ya satu masjid, satu komplek, kemudian kita senyum, maka itu bawaannya orang yang disenyumi dia bahagia. Setidaknya dia tidak buruk sangka dengan wajah cemberut kalau kita bertemu. Ya, biasanya ketika kita cemberut, ya, ketika kita muka kita ekspresinya tidak mengenakan, maka orang yang melihat terkadang buruk sangka, jangan-jangan dia marah denganku, jangan-jangan dia tidak suka kepadaku. Maka hanya sebatas kita menarik dua sisi bibir kita, kita tersenyum, kita berpahala, orang lain juga pun ikut bahagia, maka tidak ada berburuk sang berburuk sangka. Ini termasuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang ringan yang membuat seseorang itu suka dengan kita. Akhirnya akrab. Kenapa? Karena kita suka senyum dan senyum juga termasuk bagian dari ibadah dan termasuk akhlak mulia. Kemudian kata Syekh, al-khuluq yang qasimu ila khuluqin hasan wa khuluqin sayyi'in. Akhlak itu terbagi kepada akhlak yang baik dan juga akhlak yang buruk. Maka akhlak yang baik adalah menghiasi diri dengan kebaikan, yaitu dengan bersifat dan melazimkan akhlak tersebut. Dan akhlak yang buruk adalah sebaliknya, yaitu memiliki sifat yang buruk, kemudian juga tidak suka menolong ya, suka mengganggu, bahkan membalas gangguan dari orang lain. Ini disebut dengan akhlak yang buruk. Maka siapa yang kita contoh yang memiliki akhlak yang luar biasa? Kalau kita baca sirahnya, perjalanan hidupnya sudah banyak dikarang oleh para ulama. Jangan sampai kita mengatakan di lisan cinta Nabi, perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam sehingga apa akibatnya? Berat mengerjakan yang murni perintah Nabi ini termasuk akibat apa? Akibat mengerjakan perbuatan bid'ah. Akibatnya apa? Berat untuk mengerjakan yang benar-benar ajaran Rasulullah SAW. Seperti apa? Salat berjamaah. Ya. Kok susah sekali salat berjamaah? Subuh, asar. Padahal itu adalah murni perintah Rasulullah SAW. Para ulama sepakat disyariatkannya salat berjamaah. Nah, beda dengan yang dikerjakan orang di zaman sekarang pada bulan ini. Rame-rame, semangat. Namun ketika hayya 'alas shalah, azan, tidak mau sholat. Ini akibat dari apa? Mengerjakan perbuatan bid'ah susah mengerjakan yang murni sunnah, yang murni ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak beliau ditiru, ya. ibadah beliau ditiru, perintah beliau dikerjakan, larangan beliau apa? ditinggalkan. Rasul menyuruh kita laki-laki untuk memanjangkan jenggot dan semua ulama sepakat disyariatkannya memanjangkan membiarkan tumbuh jenggot. Ini murni perintah, murni ajaran Nabi. Terkadang orang tidak mau berjenggot karena melihat lingkungannya. Apa yang dia pilih lingkungankah, Nabi kah? Terkadang malah menghina. Nauzubillah. Bukankah jenggot adalah perintah murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama sepakat disyariatkannya memelihara jeng jenggot. Maka ketika bid'ahnya semakin berkarat, semakin mendarah daging, maka sulit mengerjakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sulit mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti salat berjamaah ya, membiarkan tumbuh jenggot Kemudian juga adalah uh, seperti contoh yang penampilan yang lain ya, seperti uh, celana di atas mata kaki itu murni perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama sepakat disyariatkannya. Nah, kenapa terkadang ada orang yang malah menghina, padahal dia adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah umat Nabi, tapi malah menghina sunnah dari sisi penampilan ini dia menghina ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa jadi karena sudah sudah mendarah daging bid'ah yang dia kerjakan maka bid'ah dan sunnah tidak bersatu sehingga dia alergi mengerjakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berat untuk mengerjakan sunnah ataupun ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke akhlak Nabi maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling baik akhlaknya yang paling bagus akhlaknya. Kenapa? Karena kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluqun nabi al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Maksudnya apa? Setiap perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, Rasul amalkan. Setiap larangan yang ada di dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Setiap sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sifat baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan Kemudian sifat yang buruk yang disebutkan di Al-Quran, Rasul tinggalkan. Itu yang disebut dengan akhlak Al-Quran. Mengamalkan isi dari Al-Quran. Kemudian, akhlak mulia itu banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak, ya sangat banyak. Sebagaimana sudah kita sebutkan keutamaan keutamaannya. Di antara keutamaan memiliki akhlak mulia, akhlak mulia adalah pemberat amal kebaikan di mizan kelak. Akhlak mulia adalah salah satu hal yang mendatangkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Akhlak mulia adalah salah satu hal yang paling mendekatkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, wajima'uha fi arba'ati ahadith man hafizaha wa haqqaqaha jama'a usul al-akhlaq wal adab. Maka hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak itu tercakup pada empat hadis. Pada empat hadis. Jadi kata para ulama bahwa banyaknya hadis tentang akhlak mulia itu tercakup pada empat hadis. Barang siapa yang menjaganya, maksudnya yang mengamalkannya dan menerapkannya, maka sungguh dia mengumpulkan pokok-pokok akhlak dan adab. Nah, kita akan bahas empat hadis ini hadis pokok yang berkaitan tentang akhlak yang mulia. Yang kalau kita amalkan, kita terapkan, maka kita memiliki usul atau prinsip akhlak dan adab. Hadis yang pertama, ma rawahu syaikhan min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang pertama, hadis-hadis yang mencakup nilai akhlak dan adab. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh Ketika disebutkan oleh para ulama dua syekh dari sisi hadis maka yang disebut itu adalah Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika disebutkan dua syekh dari kalangan sahabat, maka tidak lain adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam Nah, pemahaman sebaliknya apakah dikatakan orang yang suka berkata buruk dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhir maka jawabannya tidak. Nah, beriman di sini maksudnya adalah ai imanan kamilan. Barang siapa yang beriman dengan iman yang sempurna kepada Allah dan juga dengan hari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun di diam. Kenapa demikian? Karena perkataan ini termasuk sebab bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jahanam. Ya, lisan kita ini terlalu mudah untuk diucapkan, namun akibatnya besar, namun akibatnya begitu membahayakan. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Baihaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba berkata-kata dengan sebuah kalimat yang dia tidak teliti kebenarannya. Hati-hati ketika menyampaikan berita Cek dulu kebenarannya, jangan sampai lalai. Kenapa? Karena kalau orang yang suka menyebarkan tanpa mencek dia terancam dengan siksa. Perhatikan sabda Rasul ini. Sungguh seorang hamba dia berkata-kata dengan kalimat yang dia tidak teliti kebenarannya. Ternyata ucapannya itu menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka yang lebih jauh daripada jauhnya antara timur dan barat. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan dusta dia menyebarkan, dia mengucapkan apa yang dia dengar. Setiap yang dia dengar, setiap yang dia baca langsung disebarkan tanpa dicek. Maka Rasul katakan cukup dia dikatakan orang yang dusta. Dusta adalah haram, dosa besar. Maka terancam dengan siksa. Maka benarlah hadis Rasulullah SAW, seorang hamba yang berbicara dengan sebuah ucapan yang dia tidak teliti kebenaran. Ternyata ucapan tersebut apa? Membuat dia masuk ke dalam neraka jahanam yang sangat dalam, yang sangat luas. Ya, melebihi luasnya timur dan dan barat. Ini menunjukkan para pemirsa bahwa ucapan kita sangat memungkinkan untuk kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati terhadap lisan kita. Maka kaidahnya adalah kalau kita yakin apa yang kita keluarkan dari lisan kita baik maka keluarkan. Kemudian yang kedua, kalau kita yakin yang kita ucapkan itu buruk maka jangan diucapkan. Kemudian kalau kita ragu-ragu ini menyakiti enggak? Ini orang tersinggung enggak? Kita ragu-ragu, maka tahan jangan diucapkan. Itu lebih selamat. Makanya di antara ulama mengatakan bahwa orang yang suka diam itu lebih selamat. Itu lebih baik ya. Orang yang diam. Kenapa? Karena banyak kita jujur banyak dosa ini keluar dari lisan kita. Ya, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam In aktsara khataya bani Adam fi lisani. In aktsara khataya bani Adam fi lisani. Sesungguhnya kesalahan anak Adam yang paling banyak terdapat pada lisannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Kitab Shamt dan juga Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Yang hadis ini adalah hasan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna aktsara khataya bani Adam fi lisani." Sungguh kebanyakan kesalahan atau dosa manusia terletak pada lisannya. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an aktsari ma yudkhilun nasan nar faqalat faqala al-famu wal faraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang penyebab banyaknya manusia masuk ke dalam neraka. Maka Rasul menjawab apa? Karena lisan dan kemaluan. Kenapa demikian? Karena memang banyak faktor dosa kita ditimbulkan lewat lisan kita. Dan ingat, tulisan yang kita tulis, WhatsApp, di medsos, di IG, tulisan adalah termasuk li lisan, termasuk wakil dari lisan. Ya, mungkin zaman sekarang orang nggak berani langsung ngomong di hadapan kamu buruk, kamu ini, kamu itu, macam-macam nggak berani. Namun dengan akun palsu dia berani ya menghina, mengejek, macam-macam dia keluarkan. Maka tulisan termasuk bagian dari li, lisan. Maka hati-hati dengan hadis tadi bahwa termasuk salah satu sebab seseorang masuk ke dalam neraka adalah karena faktor lisannya. Setiap yang dia dengar tanpa dicek langsung disebarkan. Hati-hati. Maka harus hati-hati. Kemudian hadis yang lain agar kita lebih berhati-hati terhadap lisan kita. Hadis yang diliwatkan oleh Imam Bukhari <clears throat> dan juga Imam Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhat min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh seorang hamba berkata-kata dengan satu kalimat yang diridhoi Allah dan dia tidak menaruh perhatian terhadapnya. Terkadang ada ucapan yang kita anggap biasa, ucapan yang baik yang kita anggap biasa, yang kita anggap ringan berlalu saja, namun ternyata itu membuat kita diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya banyak. Kita sering mengucapkan alhamdulillah setelah makan, alhamdulillah setelah minum, alhamdulillah dapat nikmat, alhamdulillah setelah beribadah, alhamdulillah dapat rizki, alhamdulillah Mungkin perkataan tersebut kita tidak perlu perhatikan. Ringan, ya berlalu saja, kita anggap seperti itu. Ternyata ucapan tersebut membuat Allah ridho dengan kita. Ya sepele ringan. Contoh lain kita bertemu dengan teman kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia menanyakan kabar, gimana kabarmu? Akhirnya dia mengucapkan Alhamdulillah. Dia mengucapkan Alhamdulillah karena pertanyaan kita. Mungkin itu ucapan yang biasa, yang ringan, yang berlalu saja kita tidak ingat. Ternyata ucapan-ucapan tersebut membuat Allah ridho dengan kita. Maka ucapkan-ucapkan yang baik ya. Alhamdulillah biasakan alhamdulillah. Biasakan beristighfar kepada Allah. Kita membiasakan mengucapkan subhanallah ketika melihat ketika melihat hal-hal yang menakjubkan. Ketika sesuatu yang tidak enak terjadi kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan-ucapan seperti itu ya, kadang kita tidak ingat berlalu begitu saja namun Allah ridho dengan kita. Namun Allah ridho dengan kita Maka jangan sampai kita meremehkan ucapan yang baik Kemudian apa lagi? yang dengannya Allah akan mengangkat kita beberapa derajat, beberapa tingkatan dengan ucapan yang terkadang kita tidak mengingatnya berlalu begitu saja. Namun Allah ridha dengan kita dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata Rasul, sesungguhnya seorang hamba yang mengatakan kalimat yang ternyata kalimat tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menaruh perhatian terhadapnya melainkan dia terjerumus dengan sebab kalimat itu terjerumus ke mana ke dalam neraka jahan jahanam terkadang ini sebaliknya kita mengucapkan ucapan yang buruk yang mana ya berlalu saja kita anggap ringan ternyata ucapan tersebut membuat Allah murka dengan kita menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka jahan jahanam wal billah Contohnya banyak, terkadang kita bercanda dengan teman ya ngumpul dengan teman ternyata isinya gibah. Mungkin kita menganggap biasa saja. Mungkin kita mengatakan itu tidak gibah. Ternyata kawan yang dibicarakan dia malu ketika antum membicarakan ucapan tersebut. Ya, maka hati-hati. Kalau kita ragu ini gibah atau tidak, maka tahan. Itu lebih ah, aman. Nah, seperti itu, ya hanya ucapan yang ringan saja tapi isinya buruk yang kita anggap ya biasa saja namun ternyata Allah murka dengan kita kemudian apa Allah memasukkan ke dalam neraka jahanam wal billah maka hati-hati para jamaah sekalian lisan ini terlalu mudah menyakiti orang lain terlalu mudah menyebabkan kita banyak dosa padahal ya kalau kita bikin perbandingan Mana yang lebih sering kita gunakan antara mata dan lisan? Tentu mata kan? Kalau kita bangun dari tidur otomatis mata kita berfungsi. Banyak kita lebih banyak memfungsikan mata dibandingkan dengan lisan. Contoh kita ketika kita berkendaraan. Biasanya kita diam. Yang bekerja apa? Mata kita yang berfungsi, lisan nggak? Jarang pian ngomong sendiri di kendaraan. Namun kenapa lebih besar bahayanya akibatnya dari mata dibandingkan dengan mata? Ya, jadi afwan. Kenapa bahayanya lebih besar lisan dibandingkan dengan mata? Padahal mata lebih banyak fungsinya. Lebih banyak kita gunakan dibandingkan dengan lisan. Karena lisan ini dosanya banyak berkaitan dengan orang lain. Kalau mata dosanya berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini banyak menyebabkan orang sakit hati, hati-hati para jamaah sekalian. Makanya orang yang bijak itu dikatakan orang yang pendiam. Karena dia lebih selamat. Dan seseorang itu bisa dinilai bagaimana pribadinya dari ucapannya. Kalau dia ucapannya kotor ya, ucapannya jorok, ucapannya menghina, otomatis nih pribadinya nggak baik ini. Kita bisa mengukur pribadi seseorang dari ucapannya. Nah, maka perhatikan hadis-hadis berikut tadi yang sudah disebutkan bahwa bisa jadi seseorang masuk ke dalam neraka jahanam karena dia mengucapkan ucapan yang ringan namun buruk dan dia tidak menaruh perhatian, dianggap biasa saja. Namun ternyata dampaknya luar biasa, Allah murka kepada dia sehingga dimasukkan ke dalam neraka jahanam wal billah. Maka ingatlah ketika kita berkata-kata, ingatlah ketika kita mengucapkan sesuatu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidak ada suatu ucapan pun melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Yang senantiasa mencatat siap Nah, kalau kita hendak mengucapkan sesuatu ini ada malaikat ini yang siap mencatat. Sehingga kita tidak tidak berani, ya. Kenapa langsung dicatat oleh malah malaikat? Ya, jadi apa namanya? Inilah uh, satu dari empat hadis yang menunjukkan tentang akhlak mulia. Banyaknya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan, memerintahkan kita untuk berakhlak mulia, maka terkandung dari empat hadis. Salah satunya adalah berkata-kata baik atau di diam. Kemudian dari sisi bahasa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman dengan iman yang sempurna kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Nah, di sini Rasul mengatakan liyasmut bukan kata liyaskut Kan dia bahasa Arabnya ada somata yasmutu, ada sakata yaskutu ataupun uh, fiil yang lain. Namun Rasul mengatakan yasmut. Ada ulama yang mengatakan uh, somata yasmutu itu maknanya adalah diam ketika mampu untuk membalas. Diam ketika mampu untuk membantah. Kenapa dia diam? Padahal dia mampu untuk membalas. Karena dia melihat maslahat. Kalau dia ucapkan kata-kata maka bisa berbuat bisa berakibat buruk. Jadi diamnya itu padahal dia mampu untuk membalas itu lebih berat. Itu lebih be berat. Makanya barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata-kata baik ataupun di diam. Padahal dia mampu untuk membalas namun dia di diam. Dia tahan emosinya agar jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kotor jujur. Ketika seseorang itu marah, kalau dia berkata-kata, biasanya yang ucapkan apa? yang buruk biasanya. Makanya kalau kita marah, di antara tipsnya adalah diam. Jangan mengucapkan kata-kata apapun. Karena kalau keluar, biasanya buruk menyakiti orang yang memarahi kita. Bisa jadi kelahi kita nantinya, karena kita membalas. Ya, maka nanti kita sebutkan tips-tips agar kita apa namanya bisa mengendalikan marah kita dan marah adalah sifat manusiawi ya sifat manusiawi sifat tabiat ya maka ada cara-caranya agar kita bisa marah kemudian kita kendalikan. Nah, kemudian hadis yang kedua yang termasuk cakupan dari akhlak mulia yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya dari sahabat Ali bin Husain radhiyallahu taala anhuma ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, bersabda, Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sesungguhnya di sesungguhnya di antara bagusnya Islam seseorang dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Nah, jadi ini juga termasuk cakupan akhlak bahwa Orang yang Islamnya bagus itu dinilai dari dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada faidahnya. Nah, tentang hadis ini, eh, kata Syekh Abdul Razak, hadis ini adalah al-irsyad ila tarkil fudul, petunjuk untuk meninggalkan hal yang sia-sia. Apa kalau kita meninggalkan hal yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya dari sisi dunia dan dari sisi agama, terlebih agama, maka itu menunjukkan Islam kita bah, baik. Nah, apa saja hal-hal yang sia-sia? Syekh mengatakan minal qauli was sama'i wan nadhri wa nahwi dhalik. Meninggalkan hal yang sia-sia berupa ucapan yang sia-sia dan juga mendengar yang sia-sia mendengar tentang gibah, oh itu lebih sia-sia lagi bahkan haram. Mendengar yang tidak ada faidahnya ya. Yang hanya sebatas uh, apa namanya? sebatas ocehan ya. Sebatas lawakan. Kemudian melihat yang sia-sia, melamun ya dia tidak merenungkan sedikit pun tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala misalnya melamun ya. Kemudian melihat cicak, melihat ini, melihat itu yang tidak ada faidahnya. Ini juga termasuk apa? hal yang sia-sia. Entah ucapan sia-sia, pendengaran yang sia-sia atau penglihatan yang sia-sia ataupun yang lainnya. Berjalan ke tempat yang tidak ada faidahnya. Kaki kita kita bawa ke bioskop misalnya. Apa faidahnya kita ke bioskop? Malah kita bercampur dengan perempuan, menonton yang di dalamnya ada musik, membuka aurat, ya, dan seterusnya. Maka kita tinggalkan yang maksiat, tempat yang maksiat itu jelas, kemudian juga tempat yang tidak ada faidahnya dari sisi dunia ataupun dari sisi aga, agama. Nah, e, tentang hadis tadi kita baca penjelasan yang lain. Ah, perhatikan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang dinukil oleh ah, Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Beliau menukil perkataan seorang tabi'in yang terkenal yang banyak anak-anak uh, dari uh, anak Indonesia ya yang ya, yang bernama seperti ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan min alamati iradillahi ta'ala an mu'min an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang mukmin, Allah menjadikan kesibukannya dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Maka bayangkan, kalau seorang hamba disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat itu tanda Allah berpaling dengan dia apalagi dia menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wal maka Allah lebih berpaling kepada dia Ya, maka para pemirsa, ya, maka kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Muhasabah diri kita, sejauh mana kita menghabiskan waktu. Untuk apa kita menghabiskan waktu? Jangan sampai kita koreksi diri kita, banyak habis waktu untuk hal yang sia-sia, kita renungkan itu adalah tanda Allah berpaling dengan kita. Allah tidak mau kita mendekat dengannya Bukankah ketika seseorang menyibukkan dengan ibadah, dengan menuntut ilmu, dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berarti dia dekat dengan Allah? Ketika dia sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, maka dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah menjauh darinya, Allah tidak suka dengannya. Itu menunjukkan Allah berpaling dengan orang tersebut. Kemudian apa catatan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk seorang hamba? Maka catatannya adalah yang bermanfaat itu yaitu yang manfaatnya kembali kepada dirinya untuk agamanya. Ini yang lebih penting. Jadi perbuatan kita, ucapan kita, manfaatnya kembali untuk agama kita. Tentu seperti ibadah kepada Allah, ya. Kita menyibukkan diri kita dengan menuntut ilmu. Ya, setiap hari pian menuntut ilmu satu jam, satu jam setelah maghrib, satu jam setelah subuh luar biasa. Ya. Belum lagi nanti pian misalnya berzikir kepada Allah, ya. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian ucapan yang baik, suka memberikan kabar gembira kepada kawan-kawan ketika gajian ini tanggal 2 ya. Teman-teman belum tahu tapi antum sudah tahu. Maka kasih tahu bahwa besok ada ada gajian, ada tambahan gaji, ada tunjangan macam-macam. Maka silahkan sebarkan ya berita yang baik. Termasuk ibadah adalah menyenangkan hati orang lain. Kita tahu nih bahwa gajian sebentar lagi. Teman belum tahu, kita kasihkan, kita kasih tahu kabarnya sehingga mereka menjadi bahagia. Nah, jadi hal yang bermanfaat untuk manusia yang pertama adalah manfaat yang kembali terhadap agamanya, maka ini yang paling penting, yang sangat dituntut untuk dari seorang hamba, yaitu eh, manfaatnya kembali kepada agama agama dia. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya kembali kepada dunianya, yang dunia tadi menjadi sarana untuk akhirat dia. Seperti seseorang yang menyibukkan dirinya untuk mencari rizki. Kenapa dia mencari rizki, dia kerja, ya? Dia jawab untuk menafkahi keluarga. Bukankah menafkahi keluarga termasuk ibadah yang wajib? Maka niatkan para pemirsa semuanya dan juga untuk diri ulun sendiri ketika kita mencari dunia, mencari rizki yang halal, niatkan untuk akhirat, niatkan untuk menafkahi keluarga, niatkan untuk bisa beribadah kepada Allah, bisa beli kitab, ya, bisa beli minyak untuk naik kendaraan sehingga ke majelis ilmu. Maka jangan sampai tujuan kita mencari rizki mentok untuk dunia saja. Kenapa mencari rizki supaya bisa makan? Kenapa mencari rizki supaya saya bisa beli HP? Jangan sampai mentok untuk dunia saja. Niatnya hanya sekedar dunia saja. Namun bisa kita niatkan mencari mencarinya kita terhadap rizki untuk perkara akhirat untuk menafkahi keluarga tadi untuk bayar hutang ya dan seterusnya maka niatkan untuk perkara akhirat sehingga dia menjadi menjadi berpahala Nah, kemudian banyak perkataan para ulama ya berkaitan tentang meninggalkan hal yang sia-sia. Di antaranya adalah perkataan seorang imam Al-Ma'ruf Al-Karhi ya. Al-Imam Al-Ma'ruf Al-Karhi. Beliau mengatakan, "Kalamul abdi fi ma la ya'nihi khidlanun Allah." Kata beliau, ucapan hamba yang tidak ada faidahnya, yang tidak ada manfaat di dalamnya itu adalah bentuk hinaan Allah kepadanya. Jadi orang yang suka berkata-kata sia-sia, kata beliau itu menunjukkan Allah menghinakan dia. Kenapa? Karena tatkala seseorang itu mengucapkan ucapan yang sia-sia, yang sia-sia terus, ocehan terus, otomatis wibawanya akan hilang. Dia bisa direndahkan oleh orang lain. Dia bisa dinilai orang yang tidak memiliki budi pekerti. Ucapannya ngoceh terus. Otomatis dia di mata manusia rendah jadinya itu bukti apa? Allah menghinakan menghinakan dia. Kemudian perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, salah satu tazidu fil aqli mujalasatul ulama wa mujalasatus salihin wa tarkul kalam fi ma la ya'nihi. Beliau mengatakan tiga yang menambah akal, menambah kecerdasan. Yang pertama, duduk-duduk bersama para ulama otomatis kita yang kita dengar adalah ilmu, yang kita dengar adalah kebaikan. Kita pun akhirnya jiwa kita, diri kita menjadi positif. Ya, sehingga akal kita, kecerdasan kita menang bertambah. Yang kedua adalah duduk dengan orang-orang soleh. Orang yang ahli ibadah, suka menuntut ilmu agama. Yang ketiga, meninggalkan ucapan yang tidak ada faidahnya. Maka bagi kita atau bagi para santri penuntut ilmu agama kalau kecerdasannya ingin meningkat, bertambah ya, pemahamannya kuat, maka tinggalkan ucapan yang tidak ada faedahnya. Ini bisa ini bisa menjadi tips bagi orang yang susah menghafal. Biasakan duduk dengan para ulama, biasakan duduk dengan orang-orang soleh dan biasakan meninggalkan apa ucapan yang sia-sia. Nah kemudian Al-Allamah Ibnul Qayyim juga pernah mengatakan wa aslu salahin nafsi bil ishtighali bima ya'nika wa fasaduha kulluhu fil ishtighali bima la ya'nika. Beliau mengatakan dan sumber baiknya diri, sumber memperbaiki diri adalah dengan menyibukkan hal-hal yang bermanfaat untukmu dan sumber kerusakan diri, kerusakan jiwa semuanya terletak pada menyibukkan hal-hal yang tidak bermanfaat untukmu. Bukankah seorang ulama mengatakan kalau kada khilaf perkataan Imam Syafi'i, kalau engkau tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak menyibukkan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah, maka kita tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Jadi kalau kita menyibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat terlebih perbuatan maksiat, maka sulit mengerjakan ibadah. Jadi ketika kita menyibukkan diri dengan perbuatan positif, maka otomatis kita akan meninggalkan perbuatan yang negatif yang sifatnya mak maksiat. Nah kemudian ada beberapa tips agar kita meninggalkan sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan sesuatu, apa tujuannya? Untuk siapa saya mengucapkan ini? Maka perbaiki niat kita. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, untuk apa niatnya? Tidak mungkin dia mengucapkan kata-kata yang kotor, niatnya untuk Allah. Nggak mungkin maka renungkan dulu ucapan yang kita ucapkan, niatnya, tujuannya untuk apa. Kemudian yang kedua, isti'anun isti'anatun lillah wa dawamu muraqabatih. Meminta tolong kepada Allah, maka senantiasa kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari perbuatan yang sia-sia terlebih perbuatan yang sifatnya adalah maksiat dan juga senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tips yang lain adalah mengingat kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Karena apa yang kita lakukan yang sia-sia itu pasti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti mati. Maka jangan sampai waktu kita diisi dengan perbuatan sia-sia yang tidak ada nilainya apa bekal kita sanggup kita ketika di akhirat kelak di alam kubur di alam barzakh kalau kita banyak menghabiskan perbuatan yang sia-sia maka ingat ada kehidupan yang kedua yang kekal setelah kehidupan dunia maka semua yang kita lakukan ucapan yang kita lakukan yang sia-siakah yang maksiatkah yang baikkah pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka ingat ada kematian ada alam barzah, ada alam akhi, akhirat. Kemudian tips yang berikutnya tentu dengan menyibukkan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita misalnya sudah banyak membaca salawat, berzikir, salat sunnah, maka kalau rumah kelihatan kotor kita sapu, piring ada yang kotor kita cuci, dan seterusnya. Bukankah menolong istri ya, melakukan perbuatan rutinitas di rumah itu termasuk akhlak mulia menolong. Kan termasuk bagian dari akhlak adalah memberikan kebaikan. Bukankah ketika kita mencuci piring, membantu pekerjaan istri termasuk memberikan kebaikan dan termasuk akhlak, akhlak termasuk ibadah. Maka membersihkan rumah kita ya. Kemudian piring-piring melep, apa ngelap lantai dan seterusnya maka termasuk bagian dari akhlak mulia dan ibadah. Kemudian seorang ulama yang bernama Zunnun mengatakan man takallafa ma la ya'nihi dhayya'a ma ya'nihi. Barang siapa yang memberatkan dirinya untuk melakukan hal yang sia-sia maka dia akan menyia-nyiakan hal yang bermanfaat untuknya. Kalau kita suka menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia, otomatis kita akan menyia-nyiakan hal yang bermanfaat untuk kita. Nah, ada dua hadis lagi yang belum kita sampaikan yang tercakup di dalamnya akhlak mulia. Yaitu hadis yang ketiga, la taghdab, jangan marah. Nah, ini terkandung banyak faidah. Ya, jangan mah marah. Kemudian yang ketiga adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai dirinya sebagai sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Otomatis ketika kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri, kita tidak zalim, tidak membuli, tidak mengejek, tidak menggibah, tidak memiliki permusuhan, tidak dendam, tidak hasad. Maka orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai sendiri, dirinya sendiri maka timbul hasad, timbul dendam, suka memusuhi, mengolok-olok, mengejek, menghina. Itu akibat apa? Dia tidak mencintai saudaranya sendiri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dua hadis yang berikutnya akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya kita senantiasa mengharapkan dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita akhlak yang mulia, meninggalkan akhlak yang buruk. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, senantiasa memberikan kita taufik untuk beramal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat.